lillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala wa may yudlil wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala wa ashabihi ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الحمد لله معاشر المسلمين معاشر الإخوة والأخوات في الدين رحمكم الله kaum muslimin para pendengar radio Raja A'azzakumullah Alhamdulillah kembali kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur atas semua limpahan nikmatnya. Alhamdulillah kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang demikian banyak melimpahkan berbagai macam karunia, berbagai macam nikmat yang tidak terhingga yang kita seharusnya berusaha untuk mensyukurinya dengan sebaik-baiknya. Alhamdulillah pada kesempatan di pagi hari ini dalam kajian rutin kita kembali kita dimudahkan untuk bertemu melanjutkan pembahasan kitab Fikhul Asma'il Husna memahami kandungan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha sempurna. Insya Allah untuk kesempatan di pagi hari ini kita akan mengkaji satu di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah yaitu namanya Al-Karim yang maha mulia, yang maha pemurah, yang maha dermawan. Al-Karim, Maha Mulia. Nama Allah Subhanahu wa taala Al-Karim Maha Mulia dalam semua arti dan semua makna kemuliaan. Ini disebutkan dalam ayat Al-Qur'an di tiga tempat. Di tiga tempat dalam ayat dalam Al-Qur'an di tiga ayat. Yang pertama dalam surah An-Naml ayat ke-40 Allah Subhanahu wa taala berfirman wa man syakara fa ma yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim dan barang siapa yang bersyukur Barang siapa yang bersyukur kepada Allah maka sungguh dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri tapi barang siapa yang kufur, yang ingkar, maka sungguh Robku Allah subhanahu wa ta'ala maha kaya, lagi maha, maha mulia. Surat An-Naml ayat ke-40. Ayat yang kedua adalah firman Allah dalam surah Al-Infitar ayat ke-6. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai sekalian manusia, wahai manusia, apakah yang memperdayamu? Apakah yang memperdayamu sehingga memalingkanmu dari dari Robmu yang maha mulia? Memalingkanmu dari Robmu yang maha mulia Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ayat yang ketiga surah Al-Mu'min ayat 116 Fata'alallahul malikul haqq la ilaha illa huwa rabbul arshil kirim Maka maha tinggi Allah subhanahu wa ta'ala yang maha menguasai alam semesta yang maha benar. Tidak ada sembahan yang benar yang hak kecuali dia yang memiliki al-arsh Al-Karimu dan Maha Maha Mulia. Ya karena salah apa ini e, berdasarkan bacaan yang membaca Al-Karim di sini dengan e, dhammah Al-Karimu sebagai sifat dari Rabb, maka ini menetapkan nama Allah Subhanahu wa taala Al-Karim. Maka inilah tiga tempat dalam Al-Qur'an yang menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala ini yang maka ini eh, dengan ini nama ini ditetapkan sebagaimana sebagai salah satu di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah dan ini nama ini tentu saya cukup dikenal di kalangan masyarakat karena kandungan yang sangat agung yang sangat luas yang terdapat dalam nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah ini. Ada nama lain yang disebutkan dalam Al-Qur'an yang artinya berdekatan dengan nama ini yaitu Al-Akram. Al-Akram Iqra wa rabbukal akram yang disebutkan dalam surat Al-Alaq ya ayat ketiga. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Rabbmu adalah yang maha pemurah, yang maha mulia. Maka dengan ini pun para ulama menetapkan bahwasanya Al-Akram termasuk di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang maha yang maha indah. Ma'asyiral ikhwah kaum muslimin para pendengar radio Raja rahimakumullah, maka kita perhatikan ayat-ayat di atas yang menjelaskan tentang nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Indah ini, kita dapati dalam ayat-ayat tersebut disebutkan nama Allah yang Maha Indah ini dalam bentuk pengertian semua arti kebaikan yang terkandung dalam nama ini semua arti kemuliaan. Dari terjemahannya saja kita ketahui bahwasanya maha mulia, maha pemurah ini adalah termasuk arti yang luas cakupannya. Sehingga tidak salah kalau kita sebutkan nama Al-Karim ini termasuk di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang kandungannya luas, yang cukup cakupan maknanya lebih dari uh, tidak terbatas ya karena mencakup semua makna daripada nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang yang lainnya. Jadi karena maknanya luas sehingga kalau kita lihat penafsiran dari para ulama ya, para ulama salaf ketika menafsirkan uh, <clears throat> apa ini makna daripada nama-nama Allah Subhanahu apa ini makna dari nama Allah yang Maha Indah ini yaitu Al-Karim ada di antara ulama salaf yang menafsirkannya dengan kathirul khairi wal ata. Kathirul khairi wal ata. Banyak kebaikan dan pemberiannya. Luas kebaikan dan anugerahnya. Ada juga yang mengatakan artinya ada imu khairi ya, yang kekal kebaikannya yang terus-menerus kebaikannya. Ada juga yang mengatakan alladzi lahu qadrun azimun wa sya'nun kabir. Dialah zat yang kedudukan dan keagungannya sangat tinggi, sangat mulia. Ada juga yang mengartikan al-munazzahu anin naqaisi wal afat. Ada juga yang mengartikan dialah yang disucikan dari segala kekurangan dan celaan. Jadi banyak, ada lagi yang mengartikan maknanya adalah al-mukrimul mun'imul mutafaddil. Dialah yang memuliakan hamba-hambanya, memberikan nikmat dan memberikan karunia anugerah bagi mereka. Ada juga yang mengatakan alladzi yu'ti la Dialah yang memberikan berbagai macam nikmat bukan karena ingin mendapatkan mendapatkan ganti karena Allah tidak butuh kepada balasan balasan dari manusia. Jadi kita perhatikan ini penafsiran dari para ulama ahlu sunnah ketika mereka menyebutkan makna dari nama ini menyebutkan uh, apa ini eh, contoh-contoh uh, dari makna ini yang kita kembali kepada kaidah yang sudah sering kita jelaskan dalam kajian kita ini bahwa kesemua pengertian tersebut tidak bertentangan karena semuanya adalah menunjukkan sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah dan nama ini termasuk nama yang kandungannya meliputi semua kandungan makna nama-nama dan sifat-sifat Allah yang lainnya sehingga secara ringkasnya nama ini bisa kita artikan jadi nama Al-Karim ya huwal kathirul khairi al-azimun naf'i wa huwa min kulli syai'in ahsanuhu wa afdaluhu Al-kathirul khairi dialah yang luas, yang banyak kebaikannya, yang agung, yang agung karunianya, dan dialah yang memiliki segala kebaikan dan keutamaan yang dilimpahkan kepada manusia. Inilah makna nama Allah Subhanahu wa taala Al-Karim yang Maha Mulia. Jadi, pengertian Maha Mulia di sini kembali kepada semua makna. Makna yang terbaik, makna yang paling agung, makna yang paling indah dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Maka sekali lagi ini adalah termasuk nama Allah Subhanahu wa taala yang maknanya luas. Oleh karena itu, kalau kita renungkan dan kita hayati kandungan dari makna nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah ini tentu akan melahirkan bentuk-bentuk penghambaan diri yang demikian besar dalam diri seorang hamba. Ketika dia menyebut nama Allah Subhanahu wa taala Al-Karim yang maha mulia, maka dia akan mengingat makna al-kathirul khairi yang luas kebaikannya. Dengan itu dia tidak akan pernah berputus asa dalam kebaikan karena dia mengetahui Allah Subhanahu wa taala maha luas kebaikannya, di tangannya lah segala kebaikan. Dialah yang maha mampu melimpahkan ke segala kebaikan bagi manusia. Makanya ketika dikatakan Allah Subhanahu wa taala banyak kebaikannya, luas pemberiannya, maka Allah Subhanahu wa taala tentu tidak ada satu seorang pun yang mampu memberikan kebaikan yang lebih yang demikian luas melebihi Allah Subhanahu wa taala Bal al khairu kulluhu fi yadayhi. Bahkan segala kebaikan adalah ada di tangan Allah Subhanahu wa taala dan berasal darinya. Ini juga menumbuhkan dalam diri seorang hamba perasaan untuk selalu menghadapkan diri kepada Allah semata-mata. Untuk selalu mengikhlaskan agamanya untuk Allah semata-mata. Karena kebaikan apa yang dicarinya pada diri manusia? Kenapa dia mencari kebaikan atau balasan dari diri makhluk yang kebaikan mereka terbatas? Sementara kebaikan yang ada di tangan Allah Subhanahu wa taala demikian luas dan tidak terbatas. Bahkan semua yang kebaikan yang ada pada di tangan makhluk berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mengapa dia menggantungkan diri atau mengharapkan kebaikan dari makhluk sementara dia lebih bagus untuk menghadapkan diri langsung kepada zat yang di tangannya lah segala kebaikan yang telah menjanjikan dalam firman-firmannya bahwa kebaikan yang telah ditetapkannya bagi seorang hamba maka tidak ada seorang pun yang mampu untuk untuk mencegahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ma yaftahillahu linnasi min rahmatin falamum sikalaha Apa saja yang Allah subhanahu wa ta'ala bukakan bagi manusia berupa pintu-pintu rahmatnya, maka tidak ada seorang pun yang mampu untuk mencegahnya. Tidak ada yang seorang pun yang mampu untuk menghalanginya. Jadi, kalau kita meminta kepada Allah, maka semua kebaikan-kebaikan yang ada pada makhluk secara sempurna ada di tangannya. Bahkan semua berasal dari berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Ini akan melahirkan dalam diri seorang hamba perasaan untuk selalu menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata, merasa cukup dengan karunia-Nya dan merasa tidak butuh kepada apa yang ada, apa yang ada di tangan makhluknya. Dalam sebuah doa yang diucapkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih yaitu beliau Shallallahu alaihi wasallam mengucapkan Allah bihalalika an haramika wa agnini bifadlika amman siwak Ya Allah cukupkanlah aku dengan rezekimu yang halal untuk aku tidak butuh kepada hal-hal yang haram. Wa agnini dan cukupkanlah diriku bifadlika amman siwak dengan karunia darimu sehingga aku tidak butuh kepadamu. Ini sifat yang terpuji. Merasa cukup dengan anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Merasa puas dengan pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak tidak merasa butuh kepada kepada yang lainnya. Nah, di sini juga kita mengambil pelajaran penting bahwa kecukupan yang sebenarnya, kepuasan yang sebenarnya adalah apa yang berasal dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita ketahui bersama Rasulullah SAW mensifati yang namanya kecukupan dalam hadis yang sahih, ala innamal gina gina nafs. Ketahuilah bahwasanya kecukupan yang sesungguhnya adalah kecukupan dalam jiwa. Karena itu bersumber dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Bersumber dari taufiknya. Adapun kecukupan yang semu yang dianggap oleh kebanyakan manusia sebagai kekayaan dengan harta, dengan perhiasan duniawi, maka demi Allah ini adalah bukanlah kecukupan yang sebenarnya. Karena manusia tidak akan pernah puas dengan dunia. <clears throat> Bahkan Semakin dia mengejarnya, maka ambisinya pun akan semakin memaksa dia. Yang menyebabkan dia akan menderita lahir dan batin. Na'udzubillahimin Batinnya tidak pernah merasa puas, tidak pernah merasa cukup. Kemudian raganya pun akan kepayahan dan keletihan terus-menerus mengejar harta dan dia tidak pernah sempat menikmatinya wal billah. Oleh karena itulah dalam hadis yang sahih riwayat Ibnu Majah dan yang lainnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda mangkanati dunya hammahu farraqallahu alaihi amrahu wa ja'ala faqrahu baina ainaihi wa lam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu barang siapa yang menjadikan dunia perhiasan duniawi sebagai target utamanya maka Allah akan rusakkan semua urusannya akan persulit semua keadaannya dan Allah jadikan rasa tidak cukup selalu ada di hadapannya padahal dunia tidak akan didapatkannya lebih dari ketentuan yang telah Allah tetapkan baginya. Jadi, cinta dunia berpaling dari petunjuk Allah adalah sebab utama tidak pernah merasa cukup. Karena tidak mungkin seseorang itu bisa mencukupkan dirinya selain dari anugerah Allah Subhanahu wa taala yang maha luas. Cuma dialah yang mampu memberikan kecukupan yang sesungguhnya bagi diri manusia. Selanjutnya hadis tadi Rasulullah SAW bersabda, "Wa man kanatil akhiratu niyatahu jama Allahu syamlahu wa ja'ala ginahu fi fi qalbihi wa atathu dunya wa hiya Tetapi barang siapa yang menjadikan akhirat sebagai niatnya, maka Allah himpunkan urusannya, Allah perbaiki segala keadaannya, mudahkan segala urusan-urusannya dan Allah jadikan kecukupan ada dalam hatinya. Kemudian ketika dunia datang kepadanya, maka dunia itu dalam keadaan hina dan rendah di hadapannya. Nah, inilah keutamaannya orang yang mengejar akhirat. Dengan itu, dia akan mudah untuk menundukkan dan menganggap rendah nilainya perhiasan dunia, sehingga dia tidak akan mencari dan mengutamakannya, apalagi mau menggantikan keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan perhiasan dunia yang yang rendah. Maka merenungkan kandungan dari makna nama ini baru satu saja sudah menimbulkan ubudiah penghambaan diri yang demikian luar biasa dalam diri kita selalu bergantung kepada Allah, selalu menghadapkan diri kepadanya, memudahkan kita untuk mencapai keikhlasan dengan mengharapkan keutamaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala dan menganggap hina dan rendah hal-hal yang berhubungan dengan perhiasan-perhiasan duniawi Inilah orang yang beruntung dengan sebenarnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis Sahih riwayat Imam Muslim, "Qad aflaha man aslama waruziko kafafan wa Allahu bima atah." Maka sungguh sangat beruntung, sungguh sangat beruntung orang yang masuk Islam dan dia mendapatkan rezeki yang kafaf secukupnya rezekinya. Tapi apa? Allah jadikan dia itu konaah memiliki rasa cukup dalam hatinya. Allah jadikan baginya memiliki rasa cukup dengan anugerah yang Allah berikan kepadanya. Ini disifati oleh Nabi SAW sebagai orang yang paling beruntung hidupnya dengan keberuntungan yang sebenarnya. Jadi permasalahannya bukan kaya atau miskin, tapi rasa cukup yang Allah berikan. Tapi rasa puas yang Allah Subhanahu wa taala jadikan dalam diri manusia karena dialah Al-Karim yang maha mulia, yang maha luas pemberiannya dan sebaik-baik pemberian dari Allah Subhanahu wa taala adalah kepuasan dalam hal menerima ketentuannya, menerima pembagian darinya. Sebaik-baik pemberian darinya adalah pemberian untuk menyempurnakan keimanan dan ketakwaan seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini makna yang pertama. Makna yang berikutnya, ada imobil khair yang kekal dan terus-menerus kebaikannya. Ini tentu saja secara hakiki tidak ada yang memilikinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena kebaikan yang ada pada manusia bagaimanapun besarnya tetap tidak akan kekal. Tetap akan terputus akan berakhir seiring dengan berakhirnya dunia. Kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala kekal abadi di dunia dan di akhirat. Maka merugi orang-orang yang mencari kebaikan yang sementara. Tidak akan tidak akan ada yang kekal kecuali segala sesuatu yang ditujukan untuk mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika Dzul Jalali wal Ikram. Segala sesuatu yang ada di dunia ini akan fana, akan binasa, akan rusak, akan terputus dan akan kekalah, menetaplah wajah Rabbmu yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Dalam ayat lain Allah berfirman, "Kullu syai'in halikun illa wajhah." Segala sesuatu yang ada di dunia ini akan binasa kecuali wajah Allah Subhanahu wa taala yang maha, yang maha tinggi. Maka ini menggambarkan kepada kita tidak ada satupun keka, apa ini kebaikan yang kekal abadi kecuali kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala maka untuk makna ini juga menjadikan manusia hendaknya hanya mencari kebaikan di sisinya karena segala yang ada di dunia tidak akan tidak akan kekal kemudian makna yang berikutnya al-karim adalah yang memiliki alladhi lahu qadrun azimun wa sya'nun kabir. Yang kedudukannya agung, yang kedudukannya maha agung dan kemuliaannya sangat tinggi. Maka Allah Subhanahu wa taala kedudukan dan kemuliaannya maha tinggi. Walillahil mathalul a'la dan Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat yang maha tinggi sehingga manusia tidak mampu untuk menjangkau kemuliaan yang pantas bagi Allah Subhanahu wa taala kalau dengan akalnya semata-mata. Maka manusia tidak mampu untuk menjangkau dengan akalnya apa ini uh, hakikat dari kemuliaan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang sebenarnya tidak mampu membatasi pujian dan sanjungan yang pantas bagi Allah ini juga pernah kita sebutkan merupakan makna zikir yang diucapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Sahih riwayat Imam Muslim, la uhsi thana'an alaik anta kama athnaita ala nafsik. Kami tidak mampu untuk membatasi. Aku tidak mampu untuk membatasi sanjungan bagimu ya Allah karena engkau adalah seperti sanjungan dan pujian yang engkau peruntukkan bagi dirimu, bagi diri engkau sendiri. Ini menggambarkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala kedudukan dan keagungannya sangat tinggi. Kalau diukur dengan akal manusia maka tentu akal manusia tidak akan mampu menjangkaunya. Maka segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan bagi kita untuk mengenal kesempurnaan kemahamuliaannya melalui penjelasannya dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian makna berikutnya, makna yang lain yaitu al-munazzahu 'anin naqa'is wal afat ya, yang disucikan dari segala kekurangan dan aib atau celaan segala kekurangan dan segala celaan ini juga sudah kita ketahui adalah sifat yang sangat pantas sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala karena semua nama-namanya, sifat-sifatnya dan perbuatan-perbuatannya disucikan, dibersihkan dari segala sesuatu yang menunjukkan cacat, kekurangan atau celaan sebagaimana sudah pernah kita bahas di waktu kita menjelaskan makna nama Allah Subhanahu wa taala As-Salam yang maha suci, yang maha selamat dari segala kekurangan dalam semua zatnya, nama-namanya, sifat-sifatnya dan perbuatan-perbuatannya. Maka inilah makna yang bisa kita apa ini kita bisa fahami dari nama Allah Subhanahu wa taala Al-Karim yang Maha Mulia dalam semua pengertian pengertian kemahamuliaan yang pantas untuk di eh, apa ini dinisbahkan kepada kepada makna nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan dan sifat-sifatnya. Maka disinilah oleh karena itulah kita lihat Allah Subhanahu wa taala mensifati Al-Quran juga dalam beberapa ayat Al-Quran, ya, beberapa tempat dalam Al-Quran disifati Al-Quran itu dengan Al-Quranul Kerim. Innahu Quranun kerim. Fi kitabim maknun. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah, sesungguhnya kitab Al-Quran adalah kitab Al-Quran yang kerim, yang maha mulia. Maksudnya, Al-Quran itu adalah banyak kebaikan di dalamnya penuh dengan faidah ilmu. Sehingga segala kebaikan, segala kemuliaan tidak akan mungkin bisa didapatkan kecuali dari Al-Quran. Kecuali dari petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala Al-Quran yang kemudian ditafsirkan dalam hadis-hadis yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu orang yang mencari kebaikan selain dari Al-Quran tidak akan mungkin karena Al-Quran yang disifati dengan dengan sifat tersebut. Maka ini juga termasuk faedah yang bisa kita dapatkan dari memahami nama Allah Subhanahu wa taala Al-Karim. Kemudian uh, termasuk di antara makna nama Allah Subhanahu wa taala Al-Karim seperti yang tadi Al-Mutafaddilul Mun'im, Al-Mukrim yang memuliakan, yang memberikan anugerah ini juga tentu makna yang setinggi-tingginya kita dapatkan dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga di antara makna nama ini secara luas adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dialah yang tidak akan menyia-nyiakan orang yang menghadapkan diri kepadanya. Tidak akan menyia-nyiakan pahala kebaikan. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an berfirman Inna la nudi'u ajra man ahsana amala. Surat Al-Kahfi ya, ayat ke-30. Sesungguhnya kami tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang melakukan perbuatan yang baik. Termasuk juga pengertian dari Al-Karim, Maha Pemurah, yaitu alladzi yatajawazu anidz-dzunubi wa sayyi'at, ya. Maknanya dialah yang menghapuskan perbuatan dosa dan menggugurkan kesalahan-kesalahan manusia. Jadi sekali lagi makna dari nama Allah Subhanahu wa taala Al-Karim ini sangat luas dan pantas untuk kita selalu sebut-sebut dalam permohonan kita karena semua permohonan yang kita harapkan dari Allah Subhanahu wa taala kandungan maknanya terkandung ter terdapat dalam nama Allah Subhanahu wa taala yang maha yang maha indah ini. Maka inilah saya sebutkan secara ringkas dan masih banyak makna lain yang disebutkan oleh para ulama yang jelas tentu saja perlu untuk ditambahkan juga dalam pembahasan kita di sini bahwa sebesar-besar sebab untuk meraih kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala dalam semua maknanya ya. Sebesar-besar usaha sebab yang bisa dilakukan oleh seorang hamba untuk bisa meraih semua makna yang terkandung dalam namanya Allah Subhanahu wa taala Al-Karim tadi usaha tersebut adalah takwa. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan di saat sendirian maupun ketika di saat terang-terangan, dalam keadaan sembunyi maupun di saat terang-terangan karena kita ketahui bersama Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang paling bertakwa. Oleh karena itulah dengan kita berusaha menyempurnakan takwa dalam diri kita. Dengan pengertian takwa yang sudah kita sering bahas dalam kajian-kajian. Ini akan memudahkan kita untuk menjadi orang yang akram yang paling mulia di sisi Allah, artinya paling berhak mendapatkan bagian dari al-karamah kemuliaan. Dalam semua makna yang dijelaskan tadi, mendapatkan segala kebaikan dari Allah, dimudahkan pengampunan dosa-dosanya, ya, dimudahkan untuk mendapatkan balasan dari amal perbuatan yang dilakukannya, yang kecil apalagi yang besar. Kemudian dimudahkan untuk selalu mendapatkan kecukupan dari Allah Subhanahu wa taala mendapatkan kebaikan yang kekal abadi dan semua makna yang lainnya, semua makna yang terkandung dalam nama Allah Subhanahu wa taala Al-Karim yang lainnya. Oleh karena itulah penting sekali untuk kita mengusahakan sebab ini dan penting sekali untuk kita merenungkan makna nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah ini. Oleh karena itu dengan ini bertambah lagi pengetahuan kita tentang satu nama Allah yang pantas untuk kita ucapkan dalam tawasul doa-doa kita, dalam permohonan kita ketika kita meminta kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, sesungguhnya aku adalah hambamu yang lemah. Kebaikan-kebaikanku sedikit, dosa-dosaku banyak. Sedangkan engkau adalah Al-Karimul Akram, yang maha mulia. Yang maha mulia dalam semua pengertian kemuliaan. Maka ampunilah dosa-dosaku, sempurnakanlah kekurangan-kekuranganku, Berikanlah anugerah yang besar dalam diriku, anugerah yang kekal abadi selama-lamanya di dunia dan di akhirat. Ini bisa kita ungkapkan dalam doa-doa kita. Bisa kita ucapkan dalam permohonan-permohonan kita. Kemudian tentu saja tidak lupa juga untuk diingatkan bahwa apa ini untuk menyempurnakan pemahaman dan penghayatan kita agar lebih sempurna terhadap nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah ini maupun nama-nama Allah yang lainnya kita tentu dengan cara kita membaca ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang bukti-bukti kemahamuliaan Allah Subhanahu wa taala dalam semua pengertian yang tadi diisyaratkan disebutkan. Dengan ini kita baca, kita renungkan makna nama ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Mulia ketika ayat Al-Qur'an menjelaskan tentang kebaikan, nikmat yang Allah limpahkan kepada manusia, ketika Al-Qur'an lebih-lebih lagi waktu menjelaskan tentang kebaikan agama, kebaikan iman, kemuliaan di sisi Allah kita renungkan. Ternyata inilah makna nama Allah Subhanahu wa taala Al-Karim yang dengan ini akan semakin menguatkan pemahaman kita, keyakinan kita terhadap makna nama Allah Subhanahu wa taala Al-Karim dan semakin kita rasakan pengaruh baiknya dalam dalam diri kita untuk menyempurnakan apa ini bentuk-bentuk penghambaan diri dalam diri kita supaya lebih sempurna ketakwaan kita ketakwaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah ini nasihat ya. semua nama-nama Allah yang telah kita pelajari kalau cuma sekedar teori atau wawasan saja sudah kita mungkin kuasai minimal pengertiannya secara umum untuk bisa memperdalam makna tersebut dan menjadikannya menancap dalam hati kita, ya, bermanfaat terhadap keimanan dalam jiwa kita, kita harus memupuknya, menyuburkannya, memperkuatnya dengan apa? Membaca ayat-ayat Al-Quran. Al-Quranul Karim. Ya, disifati dengan Al-Karim karena Al-Quran itu penuh dengan segala kebaikan. Semua sumber keutamaan. Semua sumber yang meneguhkan keimanan manusia. Jadi kalau cuma sekedar kita belajar saja tapi tidak kita berusaha untuk merenungi apa ini bukti-bukti kemaha muliaan Allah dalam Al-Quran bukti-bukti kebaikan nama-nama dan sifat-sifat Allah dalam Al-Quran kemudian kita hadirkan makna tersebut sewaktu membacanya. Kalau tanpa ini maka makna tadi cuma sekedar menjadi teori yang nanti tidak akan menancap kuat dalam diri kita sehingga pengaruhnya terhadap keimanan pun akan akan akan lemah. Nah, oleh karena itulah inilah yang dituntut ya setelah kita faham maknanya ini penjelasan ringkas ini kita harus segera mempraktekannya dengan merenungkan Al-Qur'an yang memang merupakan sumber kebaikan yang utama merenungkan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dengan ini akan semakin menyempurnakan keimanan kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala dan e, menyempurnakan ketakwaan kita untuk meraih kemuliaan yang lebih lebih sempurna di sisinya. Maka inilah e, ma'asyiral ikhwal akhwat fiddin kaum muslimin para pendengar di rahimakumullah kajian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan pagi hari ini ya jadi pembahasannya memang tidak begitu panjang karena e, makna Al-Karim juga adalah makna yang sudah sering kita dengarkan dan termasuk nama Allah Subhanahu wa taala yang yang sangat populer di kalangan di kalangan masyarakat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita, melimpahkan kepada kita segala makna yang terkandung dari dalam kemahamuliaannya dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang bertakwa yang termasuk di, di, ke dalam golongan orang-orang yang dicintainya dan dimuliakannya dengan berbagai macam karunia darinya di dunia dan di akhirat nanti. Demikianlah kajian kita pada kesempatan pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Afwan atas segala kekurangan. Sallallahu wasallam mubarak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan la yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih untuk Al-Ustaz Jazakal Heran atas materi dan pembahasan yang telah disampaikan. Materi pembahasan dari Fikih Asmaul Husna, pembahasan nama Allah yang mulia Al-Karim yang beliau sampaikan secara langsung di kesempatan pagi hari ini. Saudara seiman dan seakidah dimanapun Anda, selanjutnya kita memasuki sesi tanya-jawab. Untuk Anda yang akan bertanya, dipersilakan untuk menghubungi kami via telepon 0218236543 atau dengan pesan singkat di 0819896543. Satu penanya sudah masuk via telepon, kami coba untuk sapa. Halo. Assalamualaikum. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak, dari mana? Dari Abu Sofwan, Jakarta. Silakan Pak Abu Sofwan. Alhamdulillah, tadi Ustaz menjelaskan Al-Karim Maha Allah. Yang mana kita manusia ini punya kebutuhan, Nah, dalam kebutuhan kita ini kita patuh tidak kepada Allah atau bertakwa kepada Allah sehingga kebutuhan kita itu akan terpenuhi. Apakah demikian Ustaz? pengertiannya dengan maha mulia ini. Jazakallah hmm. khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abu Sofan atas pertanyaannya. Silakan. Ya, uh, pertanyaan tadi itu menyebutkan salah satu di antara makna Al-Karim. Jadi dengan kita bertakwa kepada Allah, taat kepada Allah, bersandar kepadanya, maka insya Allah akan dicukupkan dan dimudahkan segala urusan-urusan yang kita lakukan dalam kehidupan di dunia. Baik urusan yang berhubungan dengan dunia kita atau lebih-lebih urusan agama kita. Maka tadi makna yang benar dengan pengertian tadi, makna yang benar dan itu menunjukkan salah satu di antara makna nama Allah Subhanahu wa taala Al-Karim. Nah, Baik, terima kasih Jazakallah Heran atas jawabannya. Di kesempatan kedua masih kami angkat dari telepon 0218236543. Halo. Halo. Iya, silakan. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu dari mana, Bu? Uh, ini dari Rina, Jakarta silakan. Timur. Silakan, Bu. Uh, eh, Ustaz, Ana mau tanya. Uh, ini Ana kan punya kakak dia udah terkena fitnah harta sehingga untuk yeah. untuk berpikir secara sehat aja udah susah Ustaz. Dia selalu mengikuti hawa nafsunya. Hmm. Itu bagaimana ya Ustaz cara cara mengatasi orang seperti itu? Iya. Yeah. Ya, syukran. Assalamualaikum. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan hidayahnya kepada uh, ibu yang bertanya dan keluarganya dan kepada kita semua. Nah, Ya, uh, fitnah dunia, ya fitnah harta memang merupakan fitnah besar yang jika menimpa manusia akan banyak melalaikan mereka dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Merusak agama. Ya, uh, kita ketahui mak bersama Nabi SAW dalam hadis yang sahih bersabda, "Ma dhibani ja'iani ursila fi ghanamin bi afsadalaha min hirsil mar'i 'alal mali wal jahi lidini." Tidaklah dua ekor serigala kelaparan yang dilepaskan kepada kambing lebih merusak kambing tersebut dibandingkan dengan kerusakan yang ditimbulkan oleh apa ini kecintaan yang berlebihan terhadap harta dan kedudukan dalam hal merusak agama seseorang. Jadi bisa bayangkan ek, serigala kelaparan dua ekor lagi dilepas pada seekor kambing. Apa yang terjadi? Akan rusak, akan mati dimakan kambing tersebut. Nabi SAW menggambarkan ambisi terhadap harta dan kedudukan itu lebih merusak dalam hal agama seorang seorang manusia. Maka yang bisa kita lakukan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha untuk menyampaikan kepada dia dengan dalil dan kenyataan yang logis bahwa orang yang ambisi mengejar harta tidak tidak akan pernah puas. Karena tidak akan mungkin seorang itu merasakan kepuasan dalam batinnya kalau dia tidak menggantungkan diri berpegang kepada petunjuk zat yang menguasai hati dan jiwa manusia. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, petunjukku di dunia, maka dia sungguh akan merasakan kehidupan yang penuh dengan penderitaan, kehidupan yang sulit. Itu di dunia dan di hari kiamat nanti dikumpulkan dalam keadaan buta. Na'udzubillahimin darik. Nah oleh karena itu nasihati dan doakan Sampaikan kepadanya nasihat yang bermanfaat Insya Allah Kalau dalam hatinya ada kebaikan Kalau Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui ada kebaikan dalam dirinya Maka Allah akan mudahkan nasihat tersebut sampai kepadanya Jadi kita jangan putus asa Apalagi ibu sebagai saudaranya Jangan putus asa Sampaikanlah nasihat kepadanya Karena apa ini dengan nasihat tersebut Pertama, kita tidak akan tersia-siakan ya usaha kita berpahala, apalagi dia saudara kita sendiri tentu orang yang paling berhak untuk kita usahakan kebaikan bagi dirinya. Kemudian kalau Allah mengetahui orang ini punya kebaikan maka insya Allah Allah jadikan nasihat tersebut sebagai sebab untuk dia kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Qur'an tentang orang-orang munafik, walau alimallahu fihim khairan la asma'ahum. Seandainya Allah mengetahui ada kebaikan dalam diri mereka, maka Allah jadikan mereka itu mau mendengarkan mendengarkan kebaikan, mendengarkan petunjuknya. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan hidayahnya bagi diri kita dan keluarga kita dan orang-orang yang kita yang kita cintai serta segenap kaum muslimin. Nah. Baik, terima kasih Jazakallah kelahiran atas uh, jawabannya. Di kesempatan ketiga masih dari telepon ada Bapak Saputra di Natuna. Silahkan Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Pak Ustaz, eh, jadi ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Keadaan kita di apa namanya di lingkungan kadang-kadang berbeda dengan apa yang kita sampaikan. Saya pernah langsung ke lapangan bahwa ada beberapa hal orang itu simpati dengan agama kita. Mereka bertanya, agama Islam ini baik, tapi kenapa yang saya lihat tidak baik? Itu yang dilihat. Hmm. Jadi di sini ada beberapa yang yang saya sampaikan. Saya tinggal memilih karena dalam Al-Quran itu ada mayat alullahu bi'adabikum in syakartum wa amantum. Allah tidak akan mengazab diri seorang hamba apabila ada syukur dan beriman. Nah, ini harus kita jabarkan seperti itu. Jadi Allah hanya mengadab orang-orang yang berdosa. Wa Allah hanya mengazab atau memberikan suatu cobaan uh, kepada orang mengumpulkan dosa. Ada mungkin Pak Ustadz bisa uh, jabarkan apa yang disampaikan ini karena beberapa hal diketahui bahwa antara yang kita sampaikan dan kita di lapangan itu jauh berbeda Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Pak Safatra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz. Ya, uh, terima kasih atas masukannya dan uh, sebenarnya saya kurang kurang apa ya kurang paham dari maksud pertanyaan beliau ya mungkin bisa diulangi maksudnya apa contoh perbedaan yang dikatakan apa yang ada di lapangan dan disampaikan itu berbeda uh, saya kurang paham karena uh, saya sendiri juga tinggal di lingkungan masyarakat ya cuma mungkin masyarakatnya saya di Sulawesi dan beliau berbeda saya pun juga pernah tinggal di Jawa pernah tinggal di di Arab juga ya maksudnya saya pun juga melihat masyarakat karena saya eh, tinggal di lingkungan umum bukan di lingkungan pondok pesantren gitu ya maka saya belum belum paham maksudnya apa cuma yang jelas uh, ayat yang dibacakan tadi, "Ma yaf'alullahu adabikum in wa amantum." Allah tidak akan mengadab kalian kalau kalian bersyukur dan beriman. Maka ini adalah ayat yang hak dan maknanya pun benar. Ini pun juga sudah pernah kita bahas waktu kita terangkan tentang makna nama Allah Subhanahu wa taala asyakur, bahwa orang-orang yang selalu bersyukur kepada Allah apa ini menunaikan keimanan dengan benar maka mereka dijauhkan dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala azabnya di dunia apalagi di akhirat nanti semakin besar syukur dan keimanannya. Maka ini semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kaum muslimin dari segala keburukan yang ini menjadi tugas bagi kita untuk mengajak mereka kepada keimanan yang benar untuk selalu bersyukur kepada Allah agar dijauhkan dari segala bencana dan azab yang membawa kepada keburukan. Nauzubillahi min Baik Ustaz, terima kasih jazakallah heran atas uh, jawaban yang disampaikan untuk pendengar kita Bapak Saputra terima kasih atas telepon dan pertanyaan yang telah disampaikan baik Ustaz untuk selanjutnya kami angkat pertanyaan yang datang dari uh, beberapa pertanyaan melalui pesan singkat ya Ustaz terkait dengan nama Allah Al-Karim ini Ustaz apakah boleh bagi kita untuk uh, menjadikan Al-Karim ini dinisbatkan kepada makhluknya semisal kita menyampaikan atau Eh, memberikan julukan uh, saudara kami uh, Al-Karim atau yang mulia uh, apakah itu diperbolehkan atau bagaimana kaidahnya dalam hal ini terima kasih dari Bapak Abdul Ghafur di Jakarta ya sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama para ulama menjelaskan tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dalam ayat-ayat Al-Qur'an ada yang khusus hanya bagi Allah yaitu jika nama-nama tersebut disebutkan uh, dengan alif lam dan ditujukan padanya makna yang maha sempurna. Ditujukan padanya makna yang maha makna, makna yang maha sempurna. Ini tidak boleh diserahkan kepada makhluk. Makanya ya, apa ini kalau ditujukan dengan nama kita menamakannya kepada makhluk kemudian kita maksudkan maknanya maka dilarang oleh sebagian dari para ulama. <coughs> sebagian dari para ulama. Adapun kalau nama-nama tersebut disebutkan dengan mengambil sifat atau salah satu makna daripada pengertiannya secara bahasa. Ya masalahnya ini kan pengertiannya secara bahasa kalau kita dalam bahasa Indonesia kalau untuk nama Allah kan atau sifatnya kita katakan maha misalnya maha mulia. Tetapi kalau untuk makhluk kita artikan dengan eh, misalnya akhil Kerim, saudaraku yang mulia Akhun al karim, saudaraku yang mulia misalnya Ustaz Fawaz saya sebutkan beliau adalah akhil karim atau akhun al karim, saudaraku yang mulia. Maksudnya makna mulia di sini sesuai dengan makhluk. Kenapa saya katakan dia mulia? Karena dia adalah seorang muslim. Wala uzaki Allah dan Aku tidak menganggap suci seorang di hadapan Allah. Dia adalah orang yang semangat mengikuti sunnah, semangat menyebarkan kebaikan. Maka inilah makna kemuliaan yang kita ketahui kemuliaan ini sesuai dengan yang kita bahas tadi, kemuliaan yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebut dia sebagai akhinal karim, akhil karim, saudaraku yang mulia. Nah, untuk makna yang seperti ini tidak mengapa. Kita nisbahkan kepada kepada makhluk dan ini diucapkan oleh para ulama. Ya. Uh, seperti kalau kita mengatakan uh, tadi uh, eh, akhil karim atau apa ini uh, akhunal karim, saudaraku yang mulia dan hal-hal yang lain, ya Eh, kita sebutkan dengan dengan nama-nama dengan sifat tersebut yang kita tujukan padanya adalah makna yang sesuai dengan makhluk dan ini bukan termasuk nama yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala dalam artian secara lafadznya bisa dinisbahkan kepada makhluk tapi maknanya sesuai dengan makna yang ada pada pada makhluk. Nah. Baik Ustaz, terima kasih. Jazakallah khairan. Selanjutnya dari pertanyaan e, Bapak atau Ibu Rahmah di Jogja yang bertanya, Ya Ustadz di Indonesia ini apabila ada seseorang uh, Muslim yang eh, yang bernama Abdul Aziz, Abdul Karim, Abdul Muhsin atau uh, Abdul Karim dan lain-lain, uh, mereka hanya memanggil nama belakangnya saja Ustadz seperti Aziz, Khalik, Karim, Muhsin dan lain-lain tanpa ada penyebutan uh, Abdul di sebelumnya. Bolehkah hal tersebut Ustaz? Mohon penjelasan dan nasihatnya. Jazakallah khairan. Ya, ini yang jadi masalah. Tentu saja penyebutan seperti itu nanti bisa menimbulkan masalah kalau apa ini e, dinisbahkan hamba yang diakhiri dengan nama Allah Subhanahu wa taala yang khusus baginya. Maka tidak pantas ya yang seperti ini untuk dibiasakan. Kalau ini kebiasaan masyarakat kita maka kita harus merubahnya. Cara-cara apa ini menyingkat seperti ini tidak dibenarkan dalam agama, maka uh, kita manggil semuanya Abdul Karim, kita biasakan menggunakannya atau memanggilnya dengan nama-nama yang baik karena kita khawatir cara-cara seperti ini akan membawa kepada mahdur sesuatu yang dilarang dalam agama yang nantinya akan membawa kepada penyimpangan dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Nah. Baik, terima kasih jazakallah atas uh, jawabannya. Di kesempatan selanjutnya kami berikan dan uh, undang kembali para pendengar di 0218236543. Ya, halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak dari mana? Ini dari Tarno di Jalan. Iya, silakan Bapak Tarno mohon maaf dikecilkan volume radio monitornya Bapak. Iya, silakan Bapak. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya masalah nama anak Pak. Iya. Ah, nama anak saya kan Alwianta Rahmat Ilham. Panggilannya Ilham itu boleh nggak Bapak Ustaz? Nama lengkapnya siapa Pak? Mohon maaf diulang. Namanya Alwiansa Al Rahmat Ilham. Alwiansa ya. Rahmat Ilham. Mm -hmm. Panggilannya Ilham itu boleh nggak Ustaz? Terima oh, kasih dan tidak, iya, tidak ada iya, masalah kalau panggilannya Ilham, tidak ada masalah ya. Apa ini? kalau dikatakan panggilan tersebut ya tidak ada yang saya ketahui tidak ada makna yang yang yang salah padanya insyaallah. Hmm. Baik. Terima kasih. Uh, semoga bermanfaat untuk Pak Tarno. Kami berikan kesempatan kembali di telepon 0218236543. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Silakan Pak dari mana Pak? Eh, dari Tangerang. Silakan Bapak. Uh, eh, saya bekerja Ustaz uh, Mohon maaf Bapak di, di agak dikeraskan suaranya Pak ya. Iya, anak sebagai karyawan. Iya. Uh, iya. Sebagai karyawan uh, kan sudah lama bekerja tapi gaji dan semuanya juga besar gitu. Hmm. Tapi pekerja, pekerjaan saya uh, berhubungan dengan suap menyuap gitu. Dan padahal anak tahu tuh bagaimana hasil gaji saya itu nah, saat hmm. ini saat ini anak tahu tuh bahwa itu adalah lanat oleh Allah. Iya dan itu gimana? Apakah uh, haram atau gimana Ustaz? Atau saya anak, anak harus nyari alternatif lain kerjaan itu? Baik, Menurut baik. Orang -orang. Nah, terima kasih Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ya, uh, kurang jelas pertanyaannya Baik, timbul eh, tenggelam, nah, untuk ulangi. Iya, pertanyaan dari Bapak tadi bahwasanya beliau adalah seorang uh, karyawan yang memiliki penghasilan yang cukup namun di sana beliau berhubungan dengan suap menyuap yang saya ketahui merupakan satu hal yang tidak diperbolehkan. Namun eh, mohon penjelasan dan nasihat dari eh, Ustadz untuk kami agar mungkin bisa lebih eh, menjauhi per, eh, eh, pekerjaan ini. Mohon nasihatnya dari Ustadz. Ya. Alhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan dan meninggalkan hal-hal yang dilarangnya dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk segera meminta ampun dari perbuatan-perbuatan dosa yang kita lakukan. Alhamdulillah pertanyaan yang sangat baik sekali dan alhamdulillah uh, eh, insya Allah Bapak ini ya termasuk orang-orang yang semoga dimudahkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala dan kita semua karena terbukti beliau sendiri merasa tidak tenang dengan pekerjaan yang tadi dikatakannya berhubungan dengan hal-hal yang diharamkan. <clears throat> Maka bertakwalah kepada Allah, mintalah kepada Dia karena Dia Al-Karim, Maha luas pemberiannya maka kalau kita ketahui rahmat Allah itu luas, rezeki Allah itu luas, kenapa kita mempersempitnya? Apalagi merasa terkungkung dengan pekerjaan kita yang sudah kita ketahui jelas-jelas keharamannya. Tinggalkan. Allah Subhanahu wa taala rahmatnya luas. Mohonlah kepadanya kekuatan. Kalau kita belum kuat, mohon kepada Allah karena Dia itu uh, apa ini? Al-Qawi, Maha Kuat, Maha Perkasa, Al-Aziz, Maha Kuasa atas segala sesuatu. Mohon kecukupan darinya, karena dia adalah yang maha memberikan kecukupan bagi manusia. Mintalah rezeki yang halal darinya, karena dia adalah Ar-Razak, maha pemberi rezeki. Mintalah dibukakan pintu-pintu kebaikan karena dia adalah Al-Fatah dan mintalah segala kemuliaan dan karunia darinya karena dia adalah Al-Karim. Kalau kita tahu tentang kandungan makna nama-nama ini, maka apa yang membuat kita ragu untuk meninggalkan segala sesuatu yang bertentangan dengan keridoannya? Apalagi yang saya sebutkan tadi, kita doa, baca doanya Nabi SAW yang saya sebutkan tadi Allahumma kfini bihalalika an haramika wa agnini bifadlika amman siwak Ya Allah cukupkanlah aku dengan rezekimu yang halal sehingga aku tidak butuh dengan yang haram dan ya Allah apa ini uh, <clears throat> cukupkanlah aku jadikanlah aku cukup dengan karunia darimu sehingga aku tidak butuh kepada yang selainnya maka Alhamdulillah uh, Bapak tadi telah memberikan jawaban sebenarnya dari pertanyaannya sendiri karena menunjukkan hatinya dan insya Allah ya wala nuzaki alallahi ahad dan jiwanya masih masih bersih dengan menolak dan mengakui uh, ada ketidaktenangan dalam dirinya ketika memakan harta yang didapatkan dari hal yang tidak apa ini tidak yang tidak halal tadi maka ini merupakan kebaikan yang hendaknya terus kita tingkatkan dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Baik, terima kasih atas jawaban dan nasihat yang telah Ustaz sampaikan. Di kesempatan selanjutnya kami angkat kembali dari pesan singkat dari eh, beberapa, penanya melalui pesan singkat yang kami eh, jama jadi satu. Ya Ustadz saat ini kondisi masyarakat kita sedang memanas di mana pemerintah berencana untuk menaikkan harga bahan bakar minyak atau BBM yang kemudian e, timbullah berbagai aksi protes berupa e, demonstrasi atau yang sejenisnya yang saya pikir bahwa uh, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah Ar-Razzaq, uh, Maha Pemberi rizki, maka mereka yang berdemo sepertinya tidak memahami uh, tentang uh, tentang masalah ini ya Ustaz. Apakah hal ini benar dan bagaimanakah nasihat Ustaz menghadapi uh, kenaikan harga BBM? Terima kasih Al Ustaz. Alhamdulillah. Ya. <clears throat> Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas semua petunjuknya Alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa yang dilakukan oleh kaum muslimin karena ketidakfahaman mereka. Meskipun kita katakan apa yang dilakukan oleh sebagian saudara-saudara kita dengan demonstrasi tidak dibenarkan dalam Islam dan bertentangan dengan petunjuk para ulama salaf dan kita dapatkan bukti bahwasanya manfaatnya sangat sedikit bahkan bisa dipastikan dan buktinya banyak bahwasanya keburukannya lebih besar dan lebih lebih e, menimbulkan banyak masalah setelah itu. Oleh karena itu, alhamdulillah cara-cara seperti ini tidak dibenarkan dalam agama Islam. Kita tidak boleh misalnya ingin mencari kebaikan tapi jalannya tidak benar. Jalannya tidak sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala karena kebaikan itu telah eh, di apa ini syariatkan dalam agamanya dan diterangkan cara-caranya dalam Islam. Oleh karena itu, siapapun kita tentu saja tidak ingin ya tidak ingin e, harga apa saja barang-barang kebutuhan kita mahal ya kita inginnya semua murah tetapi ujian-ujian seperti ini adalah ujian-ujian dunia pertama kita harusnya bersangka baik kepada pemerintah mereka menaikkan harga ini mungkin dengan berbagai macam pertimbangan <clears throat> dan e, tentu saja ini lebih baik daripada misalnya harganya lebih mahal lagi kemudian seorang muslim tentu dalam urusan-urusan seperti ini kita punya agama yang memerintahkan kita untuk bersabar menghadapi uh, apa ini kebijaksanaan pemerintah kalaupun kita merasa mereka zalim banyak hadis-hadis yang sahih yang menyebutkan demikian sampai-sampai Rasulullah SAW tersebut menyebutkan wa in daraba dhahrak wa wa in duriba dhahruka wa ukhidha maluk sampai pun punggungmu dipukul kamu disiksa atau hartamu diambil bersabar menghadapinya dan bersabar seperti ini mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala Tentu kita berusaha menasihati mereka dengan cara yang baik dan dalam hal yang seperti ini disinilah kita dituntut untuk bersabar dan tidak mengikuti perbuatan perbuatannya orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh yang semakin merusak keadaan dan semoga Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan balasan bagi orang-orang yang bersabar dengan pahala yang berlipat ganda di sisinya. Nah. Nah, baik, terima kasih atas jawabannya yang sudah disampaikan. Kemudian kami angkat pertanyaan Ya Nathan dari pesan singkat kembali dari e, Ibu e, Nur di Karawang yang bertanya, "Ya Ustadz, kalau kita berdoa dengan e, terlebih dahulu menyebut Asmaul Husna Ustadz, sesudah atau sebelum dan sesudah disampaikan doa-doa tersebut, apakah hal ini diperbolehkan oleh Ustadz? Mohon penjelasannya." Ya, diperbolehkan. Kita sebutkan di awal, kita panggil dulu nama Allah, "Ya Allah, Engkau adalah Al-Karim." Engkau adalah Al-Fattah, Engkau adalah Al-Mannan, Engkau adalah Al-Ghafurur Rahim, maka anugerahkanlah kebaikan padaku, ampunilah dosa-dosaku, berikanlah kecukupan kecukupan untukku, bukakanlah pintu kebaikan untukku. Ini diperbolehkan. Kita sebutkan di awal atau di akhir maka diperbolehkan karena tujuan kita adalah kita menyebut nama Allah, bertawasul dengan nama-namanya yang maha indah yang kemudian kita ungkapkan permintaan kita yang sesuai dengan nama-nama atau kandungan dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Indah tersebut. Jadi ini diperbolehkan. Nah, Nah. Baik, terima kasih Ustaz. Kemudian di kesempatan berikut dari pesan singkat terkait dengan uh, nama anak kami, uh, saya menyebut, uh, memberikan nama dengan Khairun Nisa dengan harapan anak kami menjadi wanita yang baik di kemudian hari. Apakah ini mengandung nama uh, tazkiyah uh, dan harus dirubah? Mohon penjelasannya karena kalau kemudian dirubah maka harus mengurus uh, birokrasi yang tidak mudah Ustaz. Nah. Iya, uh, jelas nama tadi mengandung tazkiyah ya, mengandung rekomendasi ini dilarang ya. Khairun nisa sebaik-baik wanita. Ya, ini jelas mengandung nama makna tazkiyah. Maka uh, <coughs> seharusnya kalau bisa dirubah selagi mumpung kalaupun sulit tidak sesulit nantinya apalagi tanggung jawabnya maka usahakan untuk bisa dirubah. Kalaupun memang terpaksa dan memang berbelit-belit keadaannya, sulit dan seterusnya, maka semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni eh, dosa-dosa uh, kita apalagi yang sudah kita berusaha untuk mencegahnya. Cuma nanti dalam panggilan keseharian ya disebutkan aja uh, panggilan yang tidak mengandung makna tersebut. Misalnya dipanggil saja dia Nisa, ya panggil saja Nisa. Ya lebih lebih pentingan dibandingkan kalau kita panggil dengan panggilan tersebut. Dan nanti dengan dengan dengan itu difahamkan kepada anak tersebut bahwa nama yang sudah terlanjur tercetak dalam misalnya akte kelahiran ini jangan di, disebut-sebut lagi karena ini nama yang mengandung tazkiyah jadi cukup sebutkan nisahnya saja biar itu yang terkenal nanti di kalangan di kalangan eh, orang-orang uh, yang akan menyapanya atau memanggilnya. Nah, Baik Ustaz, kemudian kami akan pertanyaan berikutnya dari Umu Abdullah yang mengirimkan pertanyaan melalui pesan singkat. Mohon nasihat dari SMS yang disampaikan ini. Ya Ustaz, kadang-kadang e, kami sebagai seorang istri yang memiliki suami dengan penghasilan yang tidak menentu merasa was-was akan hari esok Ustaz dan bersedih hati jika mengingat begitu banyak hutang-hutang kami. Apakah rasa was-was dan sedih e, kami ini menandakan e, kami masih kurang bersyukur Ustaz atas apa yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kami? Bagaimanakah caranya agar kami bisa terus menata hati untuk tetap bersabar? walaupun sementara ini anak-anak masih eh, atau uh, sering sekali menangis meminta ini dan itu namun kami tidak memiliki apa-apa. Terima kasih Ustaz. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala mencukupi mencukupkan ibu dan keluarga dengan karunia-Nya, dengan rezeki yang halal dan memudahkan kepada kita semua untuk mensyukuri segala nikmatnya dan bersabar atas kekurangan-kekurangan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi kita. Ya, uh, yang mengalami hal yang anti sebutkan tadi banyak. Yang ibu sebutkan tadi banyak yang mengalaminya. Tapi alhamdulillah yang diberi anugerah untuk bisa bersabar, bisa tetap mengikuti pengajian ahlu sunnah, bisa paham akidah, mungkin tidak banyak di antara orang-orang yang mengalami masalah-masalah kekurangan tadi. Alhamdulillah, kita bersyukur karena termasuk ke dalam golongan orang-orang yang diberikan hidayah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya kita ketahui kebanyakan mereka adalah orang-orang yang juga kekurangan. Kebanyakan mereka adalah orang-orang yang miskin. Kita, kita kita kenal dalam biografinya para sahabat ada ahlu sufa yang mereka itu tinggal di masjid Nabi SAW untuk waktu tertentu sampai mereka mapan ya. Oleh karena itu ahlu sufa itu jumlahnya tidak tertentu ya. Ada yang datang lagi tidak punya rumah, tidak punya penghasilan, tinggal di masjid sementara, kemudian di, di apa mereka kadang-kadang mendapatkan makanan dari sedekah dan seterusnya. Jadi para sahabat pun yang lebih mulia daripada kita lebih sempurna imannya mengalaminya. Bahkan Rasulullah SAW berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allahumma ja'al rizqa ali Muhammadin SAW kutan. Ya Allah jadikanlah rezeki yang engkau anugerahkan kepada Nabi SAW adalah rezeki yang hanya berupa kut secukupnya tidak lebih dan tidak kurang. Ini doanya Nabi SAW meminta rezeki yang seperti itu. Nah kenapa kita merasa risau? Kenapa kita merasa berkecil hati? Padahal Nabi SAW meminta yang demikian. Aisyah radhiyallahu taala anha dalam hadis riwayat Imam Muslim pernah mengatakan, "Masyabi'a <laughs> alu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam <clears throat> mundu qadimal Madinata ila an qubida thalatha layalin tiba'an." Keluarganya Nabi SAW tidak pernah kenyang selama tiga hari berturut-turut. Sampai tiga hari berturut-turut sejak Nabi SAW pindah ke Madinah sampai meninggal dunia. Ini keluarganya Nabi SAW. Maka kita mensyukuri orang-orang yang mulia sebelum kita Allah Subhanahu wa taala juga jadikan hidup mereka seperti itu karena memang ukuran kemuliaan bukan pada harta. Tentu saja kalau itu kekurangan berupa utang atau yang lainnya kita mohon kepada Allah. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang dililit utang atau mudah-mudahan kalau kita berutang segera dimudahkan untuk melunasinya atau membayarnya. Adapun masalah yang berhubungan dengan kekurangan kita, alhamdulillah kekurangan dalam masalah dunia, kita berharap dengan kesabaran kita dan sangka baik kita kepada Allah agar diganti dengan kebaikan di akhirat nanti. Jadi jangan kita naudzubillah min dzalik sudah dapatkan kekurangan kita tidak sabar maka menderita dua-duanya. Ya oleh karena itulah kita berdoa kepada Allah dan lebih banyak mengoreksi diri, mensyukuri nikmat iman, karena bisa jadi ya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Sebagian hambanya memang dia Allah kuatkan imannya dengan diberikan kemiskinan. Allah Maha mengetahui kalau seandainya diberikan kekayaan bisa jadi dia akan menyimpang. Nah untuk wilayah mentari Maka bersyukurlah karena pilihan Allah adalah yang terbaik bagi kita, bahkan lebih baik daripada apa yang kita pilihkan untuk diri kita sendiri. Nah, Baik Ustaz, uh, pertanyaan Umum Abdullah tadi menutup perjumpaan kita Ustaz. Kami ucapkan terima kasih jazakallah heran atas uh, materi dan nasihat yang Ustaz sampaikan. Mungkin ada hal yang akan disampaikan untuk menutup perjumpaan kita. Ya. Ah, nah, baik, terima kasih dan demikian saudaraku seiman kajian dari pembahasan fikih Asmaul Husna di kesempatan pagi hari ini, penjelasan dari nama Allah yang mulia Al-Karim yang disampaikan secara langsung oleh Al-Ustaz Abdullah Taslim MA, Hafirullah Ta'ala. Terima kasih untuk Al-Ustaz, jazakallah heran. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberkahi Al-Ustaz dan keluarga. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan kesempatan bagi kami untuk kembali Eh, menghadirkan kajian yang Ustadz sampaikan di kesempatan pekan mendatang dengan pembahasan materi lainnya dari nama-nama Allah yang mulia dan faidah-faidah yang ada di dalamnya. Terima kasih juga untuk Anda para pendengar dimanapun Anda yang telah menyimak dan mengikuti kajian ilmiah kita di kesempatan pagi hari ini. Semoga apa yang kita simak bermanfaat dan menjadi eh, ilmu yang bermanfaat dalam kehidupan kita di dunia dan akhirat nanti. Demikian dan kami sampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya untuk Anda yang telah menyampaikan begitu banyak pertanyaan namun karena keterbatasan waktu tidak bisa kami ajukan. Nah, kami tidak bisa mengajukan pertanyaan Anda secara keseluruhan, namun dari beberapa pertanyaan yang bisa kami eh, sampaikan semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Demikian khotbah Islam saudaraku seiman untuk selanjutnya saat ini pukul 7 lebih 1 menit waktu Indonesia Barat kami sampaikan ke ruang dengar Anda beberapa informasi kajian ilmiah yang akan diselenggarakan untuk di kesempatan pekan ini namun terlebih dahulu kami sampaikan beberapa jeda yang berikut kami undur diri dan terima kasih atas kebersamaan Anda mohon maaf atas segala kekurangan dan kelaifan kami wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر Nikmatani maghulun fihima kathirun minan nas. Ada dua nikmat kata Rasulullah yang kebanyakan manusia tertipu. as wal faragh, yaitu kesehatan dan waktu luang. Waktu-waktu yang sangat berharga kemana dia berikan kepada Allah? Kemana dia berikan? Kepada sesuatu yang tidak bermanfaat waktu di mana kita diperintahkan oleh Allah untuk menjaga waktu kita dan memanfaatkan waktu kita untuk hal-hal yang bermanfaat. Berapa banyak kaum muslimin